Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك بنور معرفتك كما نوت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك wa syukrik wa husni ibadatik Duhai ya Allah yang maha menata berkahi majlis ini Luruskan niat kami ya Allah agar tiada yang kami cari selain hanya ridokmu Bimbing agar kami mendapatkan ilmu yang manfaat ya Allah. Lindungi kami dari niat yang salah. Lindungi kami dari ilmu yang salah. Lindungi kami dari amal yang salah taqabbal minna ya arhamar rahimin innaka antas samiul alim amin ya rabbal alamin sama sayyidina Alhamdulillah Hadirin Kali ini kita mengkaji Asyafi Allah yang maha Menyembuhkan Sebentar Asyafi Jung yang pernah sakit Semuanya Masya Allah Allah memiliki salah satu nama yaitu Asyafi Allah yang maha menyembuhkan Tidak ada orang sakit kecuali dengan izin Allah Tidak ada orang sembuh kecuali dengan izin Allah tidak ada yang membuat seseorang sakit kecuali dengan izin Allah sakit. Adapun virus, bakteri atau segala yang kita anggap sebagai sumber penyakit bukan sumber, hanya jalan saja. Oh, ini cuaca jelek. Jadi gampang sakit. Kalau cuaca menyebabkan sakit, sakit semua. Tapi tidak kan? Oh ini banyak virus. Nah, ini di sini virus banyak. Virus itu pekerjaannya adalah bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bakteri, virus yang sering dikambing hitamkan padahal mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Mereka tidak pesan jadi virus sebagaimana kita tidak pesan jadi manusia. Kalau kita ditaksirkan jadi virus, kita virus ini. Sama. Kita juga nyamuk tidak boleh menyalahkan jamuk, nyamuk demam berdarah. Dia hanya menyampaikan siapa yang ditetapkan sakit, maka nyamuk itu akan jadi jalan dia sakit. Maka jangan dendam kepada nyamuk, ya. Kata nyamuk, apa salahku? Dimatikan boleh, tetapi harus dengan kesadaran ini adalah ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa. Ini dalam sahihain ya, jadi hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam memohonkan perlindungan untuk beberapa istrinya seraya mengusap dengan tangan kanan beliau dan berdoa Allahumma rabban nas wahai rabb manusia idhibil ba's hilangkanlah penyakit wasfi wa anta syafi sembuhkanlah ya Allah wa anta syafi karena engkaulah yang maha menyembuhkan la syifaan illa sifauka tiada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu sifaan la yuqadiru saqama kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun penyakit ini sunnahnya doa itu dua kali di sana disebut ya pertama kita minta wahai Tuhannya manusia idhibil ba'ts hilangkanlah penyakitnya sembuhkanlah ya Allah karena hanya engkau wa anta syafi hanya engkau yang maha menyembuhkan jadi tidak ada dokter itu tidak bisa menyembuhkan dokter itu mengobati kalau dokter bisa menyembuhkan dokter tidak ada yang sakit dan tidak ada yang mati mungkin ya obat tidak bisa menyembuhkan makanya kalau nanti sakit kita sakit ya yang pertama kita ingat ini adalah izin Allah tidak usah nyalahkan siapa-siapa tidak usah nyalahkan cuaca tidak usah nyalahkan virus karena memang Allah sudah menghendaki kita sakit kenapa Allah menghendaki kita sakit pasti banyak hikmahnya karena tidak ada perbuatan Allah yang buruk apa hikmah sakit Cung acungkan tangan. Kira-kira kalau kita ditakdirkan sakit, apa hikmahnya? Boleh ngacung. Ya. Ah, satu untuk mengingatkan supaya tobat. Karena ada dosa yang tidak bisa rontok kecuali dengan sakit. Jadi boleh jadi kita menyia-nyiakan kesehatan sehingga oleh Allah dibuat sakit. Cung, ada lagi hadiahnya umroh ya. Eh, ketemuannya di pintu paling depan Masjidil Haram ya diatur aja waktunya kesananya masing-masing ya hmm. ya dek meningkatkan rasa syukur atas kesehatan ya kita jarang jarang merasa punya pantat benar kecuali pas bisulan oh ternyata ada pantat kita jarang merasa punya nikmat kecuali nikmat itu diambil atau ditunda sebentar. Kita banyak yang tidak menyadari gendang telinga itu sesuatu yang berharga kecuali kalau dia mendengung terus. Allah mengingatkan nikmat yang sering kita sia-siakan. Masya Allah, Masya Allah. Ada lagi? Dong, dua nih yang umroh ya. mengingatkan bahwa segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah maksudnya oh iya sehatnya diambil sehat itu milik Allah sakit itu kan sehatnya diambil bahwa sehat itu milik Allah jangan dipakai maksiat jantung tahu nggak kita lagi berbuat maksiat coba kalau jantung jengkel Gue udah capek-capek ngalirin darah. Eh darah mengalir dipakai maksiat. Udah deh gue istirahat. Ini jantungnya dari Tasik Malaya. Benar tuh bahwa sehat itu milik Allah. Kalau Allah ngambil kesehatan kita, tidak berdaya kita. Ada lagi Udah tigaan yang umroh. Mudah-mudahan satu bis nih. Ada gini aja mah, gampang atuh hadirnya kan. Kenapa ngajak orang umroh pelit? Penggugur dosa kita, benar. bagi gugurnya daun-daun. Ah, kalau gitu pengen sakit, jangan. Karena belum tentu sabar. Belum tentu ridho harus ridho ya bahwa ini tubuh milik Allah dan Allah berbuat yang terbaik walaupun dibuat sakit pasti ini ada hikmahnya penggugur dosa ada yang punya dosa di sini banyak ah, kalau kurang istighfar siap-siap ya dikirim penyakit yang bisa merontokkan dosa aih eh, ini ancaman bukan ancaman supaya bersegera bertobat ya ya pak Kenapa Pak? Alhamdulillah. Ada lagi? Agit bagaimana ini? ya, boleh saya minum sendiri ya? Maaf. Jadi, Pada waktu kita dibuat sakit oleh Allah, harta, gelar, pangkat, jabatan menjadi tidak ternikmati, betul? Kasih sakit gigi aja kurang wibawa dia. Benar? Ambeien. Menceng atau ada? Aduh maaf hadirin ya, saya mohon maaf cerita ini. Suatu saat dulu waktu masih 40 tahunan umur <laughs> sekarang sudah mau 57 sempat ikut latihan terjun payung Pak ah aslilah susah ikhlasnya ya lebih gede di ujubnya kan jarang kiai terjun benar cari-cari keridoan Allah waktu itu nggak ketemu tuh yang yang terasa tuh wah ini pengalaman keren Alhamdulillah. Saya berterima kasih kepada teman-teman dari Kopassus yang memfasilitasi ikut latihan terjun payung. Freefall yang loncat dari 10.000 feet itu ya. Melayang. Pendaratan pertama bagus. Kedua bagus. Kenapa bagus? Ini rahasia tapi ya. Kan sama-sama tentara tuh tentara oh ada yang ke sungai ada yang ke sana macam, saya enggak saya tepat aja terus semua kagum bagaimana ini baru juga terjun kok tepat begini eh, sebetulnya rahasianya saya bawa handy toki hadirin ya, di sini ya. satu dipegang pelatih di bawah satu disimpan di sini tarik kanan tarik kiri ujub aja hadirin ya lihat yang nyungsep di sana hmm sing seueur zikir tapi Allah maha tahu isi hati ya suatu saat ini entah penerjunan yang keberapa gitu ya sudah bagus gitu udah ah di rumput nih udah daerah ngepas lah tarik tarik angin tuh hadirin Allah yang menghembuskan dari yang tadinya mau mendarat di rumput jadi pindah ke aspal beda kan ya serot aja serot begitu tapi kan siap demi keren ya celana aja yang robek hari berganti hari satu aja sakitnya tuh tulang ekor rupanya ada bengkok dikit aduh masya Allah itu nggak bisa diapain pak diurut juga nggak mungkin di sana dispalak pakai semen repot tadi kan udah dibawa ke Cina dibawa ke Singapura tetap aja judulnya harus sabar naik diongkosin kelas bisnis gini aja deh tidur nggak bisa sebelah sakit karena miring terus pak aduh masya Allah cuman sedikit tulang ekor dibengkokin Gak bisa duduk gak bisa tidur aduh ya Allah hanya bisa tobat tobat tobat Gak ada gaya tuh pak Tadi kelas bisnis juga begini Pak. Dan nyeri itu <laughs> Itu kalau Allah mau mengambil benar deh. Sekarang otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, keren, diare. Udah nggak ada wibawa ada dengan. Benar? Nah, pasti DWC Pak. Nggak mau dia sambil tinju pakai pempersa. lemah jadi memang Allah memberikan sakit sebagai tanda kekuasaannya bahwa kita itu lemah. Betul? Ah juga pernah berjumpa dengan salah seorang e, militer, wah sekolahnya di dalam dan luar negeri, lalu terserang virus. Ah ketemunya di masjid. Ah sedang duduk pakai kursi roda, begini duduk. Rupanya ininya juga sudah ditahan jadi sudah kalau tidak ditahan tergeletak. Lalu beliau cerita AA ah, ah, Saya termasuk prajurit terbaik Saya sekolah Latihan di dalam dan luar negeri Suatu saat Saya terkena virus Tangan saya tidak bisa ngangkat Lama-lama kaki saya tidak bisa bergerak Sekarang leher saya juga sudah tidak Tapi saya bersyukur dengan begini hilanglah semua kesombongan saya. Saya baru sekarang rajin ke masjid. Dulu ketika saya gagah, tidak ingat kepada Allah. Saya bersyukur kepada Allah memberikan sakit ini. Aduh, sambil cerita sambil mengalir air matanya. dulu begitu. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah mau membuat sakit. Salah seorang santri kita jago berkuda, semoga Allah menyayangi beliau. Saya juga sayang kepada santri ini. Terlatih, kuda galak bisa jinak, pelatih. Sedang trekking berkuda, nah, kuda dia nyundul kuda yang depan. Kuda yang depan tidak terima. Disepot aja tuh kuda yang belakang, kenanya tulang kering, tulang kering penunggangnya patah aja. Sudah cukup satu sepakan itu. Betapa tidak ada yang bisa menghalangi. Ya. Allah berkuasa penuh atas diri kita. hati ini yang punya mata dipakai maksiat terus. Kalau lihat nggak waktu saudara lihat video yang ngaco itu? Allah tahu nggak lirikan mata? Ah, mata punya siapa? gampang nggak diambil matanya oh aduh <laughs> malah enak. Eh, eh, suatu saat dulu ah, duduk di mihrab ini di mihrab masjid lama ada santri yang berkata ah doakan saya kenapa ini saya ah, tai kupingnya keras sampai nggak bisa dengar dua kali dibor ah Doakanlah ah. Hah? Kan lucu hadirin. Tai kuping keras. Iya. Saya ketawa lucu, tapi hati kecil. Orang menderita, kamu ketawa lagi ya. Dan dia tuh udah telinganya ini, terus kakinya kesleo, jadi menderita pisan. Saya bagian ngetawain telinganya waktu itu, mas loh. Nah, ada yang lain ngetawain kakinya. Itu besok paginya deh Seumur-umur. Ya sudah di sini baru ah kita berenang yuk di eh, Karang Setra. Ah ngapain? Ayo berenang, Pak. Ah. Berenang tuh pada subuh. saya berenang, dung dung dung. Dua. Ini mengeras seperti dia. Adan gak enak, ngimamin gak enak, ceramah gak stereo hadirin. Aduh divorce dik maafin Allah tahu saya ngetawain orang yang sakit hati itu mah jarang-jarang berenang ujuk-ujuk berenang hadir. jangan suka ngetawain orang sakit gampang bagi Allah mindahin sakitnya ke kita tegang lagi aduh ini mau ketawa-ketawa tegang ketawa-ketawa tegang kalau ada yang sakit jangan dianggap remeh karena mudah membuat kita sakit seperti dia. Kalau teman-teman jadi dokter, jadi perawat, jangan sampai meremehkan penderitaan orang yang sakit. Dan tidak sulit bagi Allah merubah dokter atau perawat yang berbaring jadi pasien, benar? Jing empati hadirin, orang sakit itu Allah yang menakdirkan boleh jadi untuk menggugurkan dosanya boleh jadi untuk mengangkat derajatnya orang ini dosanya sedikit dia orang soleh tapi kenapa sakit juga boleh jadi Allah akan menambah pahalanya sehingga kesabarannya itu membuat kedudukannya jauh lebih tinggi dengan sakitnya itu husnuzon dan kalau ada yang ditakdirkan sakit di sekitar kita hak muslim kepada muslim ada enam satu hak muslim kepada muslim satu menjawab salam dua memenuhi undangan kalau diundang jangan pilih-pilih <laughs> ah saya teman di gang sepiis ah. Hmm. tiga menjenguk kalau sakit empat memberi nasihat kalau orang minta nasihat lima menjawab kalau bersin ah, didoakan yang keenam kalau meninggal ah, dihantarkan hadirin sekalian makanya kalau ada yang sakit ladang amal bagi kita kita menggembirakan orang yang sakit menjenguk orang yang sakit Allah suka boleh jadi itu yang membuat kita jadi sehat disehatkan Allah bantu ya Pernah ada seorang ibu-ibu pembantunya harus dioperasi mahal waktu itu 10 juta. Tapi majikan ini, tuannya ini ringan saja membiayai. Kenapa? Atau alhamdulillah saya mah bagian ngebiayai. Daripada saya yang dioperasi, saya yang bayar, mending bayarin aja. Jangan suka pelit menolong orang yang sakit daripada kita yang sakit, benar? Kan saudara pasti nggak mau walaupun amputasi gratis ya kan? Nah hadirin sekalian, mudah-mudahan ini kita menyikapi yang sakit, empati, doakan. Dan bagaimana kalau kita sakit, ridho. Tidak boleh ngerasulat, ridho. Terima perbuatan Allah apapun kepada kita. Tapi uh, jangan pakai tapi-tapi. Ini tubuh milik Allah. Sesuka Allah saja melakukan apapun ke tubuh ini dan pasti baik. Berbaik sangka saja. Dengan sakit kita akan lebih banyak zikir. Ya kan? Dengan sakit dosa digugurkan. Dengan sakit kita bisa lihat orang-orang yang peduli kepada kita, yang nengok, yang jaga yang ngurus kita bisa tahu tuh dengan sakit doa kita menjadi seperti doa malaikat mustajab dengan sakit kita tahu betapa berharganya sehat dengan sakit kita dapat ilmu yang banyak tentang penyakit tentang penyebabnya supaya orang lain tercegah dari kesulitan yang sama benar? banyak hikmah maka syukuri Ah, saya sudah berobat ke sana sini. Kok belum sembuh? Memang berobat itu adalah ibadah. Sembuh itu adalah ketentuan Allah. Obat yang sama beda kesembuhan. Kalau Allah belum menyembuhkannya tidak sembuh. Jelas hadirin? Jangan menuhankan obat. Ini obat luar biasa. Ah, enggak biasa aja. Ini obat adalah ciptaan Allah jadi jalan kesembuhan bagi sebagian orang mudah-mudahan ini pula jadi jalan kesembuhan karena setiap penyakit Allah sudah memberikan obatnya <clears throat> doa Nabi Ibrahim bagaimana wa idza maritu huwa yashin surat asy-syu'ara ayat 80 jadi Allah yang menyembuhkan jadi kalau makan obat jangan ini obat penting jangan Allah yang menyembuhkan ya. Syariatnya bisa lewat obat, bisa lewat suntikan, bisa lewat air zam-zam, bisa lewat air yang didoakan syariatnya bisa tuh Bisa lewat doa. Ada yang kena bisa juga baca Fatihah, ludahnya disenakan bisa sembuh. Allah menyembuhkan lewat jalan apa saja. Kalau semuanya harus lewat dokter, bagaimana di tempat yang tidak ada dokternya? Allah memberikan ilham, obat ini, misalkan asam urat, sekarang ada obat gitu. Dulu nggak ada, ternyata obat asam urat itu yang paling mantap adalah melinjo kulitnya, ya. Itu hadirin ya. Makan dulu melinjo isinya, Nah itu sakit, baru makan kulitnya. <laughs> Dengan nantang hadirin. Nah, kalau kita ditakdirkan sakit seperti tadi, paman rodia, Allah ridho, barang siapa yang ridho kepada ketentuan Allah, Allah ridho. Bagaimana kalau sakit itu bisa menyebabkan mati? Tidak. Kematian itu hanya satu sebabnya. Walikulli ummatin ajalu fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdim surat Al-Araf ayat an 34 jadi bukan mati disebabkan penyakit tapi penyakit jalan menuju kematian jadi kita mati itu cuma satu sebabnya kita sudah waktunya mati dicabut oleh Allah lewat malaikat pencabut nyawa nah ada yang jantungnya diberhentiin apa itu sepak bola Kroasia ada salam katanya dari presidennya Kita lihat belum presiden Kroasia jaga pandangan ya cantik saya ada yang ngirim ngirimin hadirin. Nggak nyambung bisa. Apa ini hadirin tadi sampai di mana tadi? Hah? Oh iya, ada yang lewat sakit jantung, ada yang lewat stroke, ada yang lewat macam-macam lah. Ada yang tertawa terlalu keras ya nggak? Lalu tetangga emosi dipukul meninggal ada. Ya. Macam-macam tapi pasti mati itu cuma satu sebabnya karena kalau nggak dicabut nyawanya oleh Allah, siapa yang matiin? Walaupun dia berbaring di rel kereta api, kalau tidak dicabut nyawanya, kereta api lewat pasti dia masih hidup. Kenapa? Salah relnya ya nggak. Jadi oleh Allah diilhamkannya berbaring di rel yang nggak kelewatan. Masuk ke terjun ke sumur, kalau belum waktunya dipilihkan oleh Allah sumur yang dangkal, naik lagi nah, sakit juga sama yang membuat mati itu bukan sakitnya bukan penyakitnya tapi ada orang yang mati sakit dulu boleh jadi ini dibersihkan oleh Allah sehingga ketika meninggal itu sudah bersih dosa-dosanya kalau dia ridho dan menyikapi sakitnya dengan benar sekarang bagaimana haruskah kita berusaha sehat? harus karena nikmat terbesar kedua sesudah iman adalah sehat. Kita kurang berinvestasi untuk sehat itu. Banyak orang yang senang mengumpulkan uang. Tapi untuk sehat, dia tidak mau keluar modal tuh. Tapi kalau udah sakit, eh, coba sedekah berapa sekarang paling top? 500, 100. Kasih penyakit 5 juta keluar tuh ya nah, jadi ingat cerita dari adik tuh sebuah bun binatang silakan mau lihat binatang bayar 50 ribu gak ada yang mau diskon jadi 25 ribu setengahnya gak ada yang mau sok atau 5 ribu nih masuk ke kebun binatang gak ada yang mau gratis masuk weh oh berbondong-bondong Udah penuh tak kebun binatang, kunci aja pintunya. Lalu yang dibuka salah satu kandang harimau. waktu ngebecir semuanya lari. Pada mau keluar. Buka-buka, nggak bisa. Harus bayar 500 ribu. Ah, saya mau. Nah, ya. Ini teh ngerti nggak adanya? Mau tahu secara syariat apa yang syariatnya sunatullahnya orang bisa sehat? Saya belum termasuk yang fit. Ada kan ada sehat, ada fit. Kalau fit itu ready to combat ya yang badannya sudah sangat siap untuk beraksi. Laki-laki tuh puncak fisiknya tuh usia 30 tahun testosteronnya udah maksimal katanya ya saya bukan dokter udah 30 tahun ke sana decline turun turun makanya jarang juara dunia di atas 30 kecuali olahraga catur lah ya kan. hanya otot jempol ya kan sudah turun terus pasti benar tidak 40 udah fisik berkurang karena testosteronnya berkurang, udah mulai malas olahraga, bentuk juga suka kurang bijaksana ya. 50 mulai mulai tepos ya mau mengecilin perutnya gedein, ah pokoknya ada kurang jelas kalau tidak terawat maaf <laughs> jangan, jangan ditahan perutnya tenang aja hadirin kemudian hmm, saya jadi bisa lihat dari depan seusia-seusia saya ini udah berat ya 50 60 Rasulullah sampai usia 63 itu masih fit hanya dua kali sakit sebagian hadis yang saya baca beliau itu masih six pack oh. kita kan one pack atau six man ya mm-hmm. mau tahu sedikit rahasianya saya juga pengen sehat udah kerasa nih adik-adik belum nyobain tua tapi saya nyobain muda dulu ya kalau udah seusia gini saya udah mau 57 nih Januari depan udah 57 berarti tinggal dikit lagi hidupnya ya oh, harus sehat nah satu ternyata rahasia sehat yang utama itu syariatnya adalah dari hati. Hati yang tenang. Dari mana datangnya tenang? Ya. Jadi rahasianya Rasulullah itu bisa fit itu karena memang hatinya itu benar-benar sangat terkendali. Tenang, aja. Beliau sedih memikirkan umat beliau empati terhadap ke kepahitan tapi secara umum beliau itu bersih hatinya tuh tenang ajeg ini dalilnya surat al-ra'd ayat 28 iya, silakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi kalau ingin hatinya tenang, kata kuncinya adalah zikrullah. Berarti kalau kurang zikir, hati kita tidak akan pernah ajak. Dalam segala kondisi Rasulullah SAW itu zikir kepada Allah. Nah, kalau kita zikrullah, menurut Profesor Masaru Emoto tahu siapa? dok eh, profesor dari Jepang yang melihat struktur air, molekul air ternyata air itu kalau dengan ayat-ayat Quran atau asma Allah itu menjadi kristal yang sangat indah bagus sedangkan oleh musik-musik kacau balau 70% tubuh ini adalah cairan otak ini cairan darah cairan kita itu makhluk cairan sebetulnya makhluk air nah dengan banyak zikir secara syariatnya sunatullahnya maka sel-sel tubuh kita itu molekulnya menjadi sangat bagus daya tahannya kuat Profesor David Hawkins oh <laughs> ini gaya saya itu meneliti sel kanker itu paling anti kepada manusia pokoknya sel kanker itu nggak berdaya aja kepada manusia yang memiliki sifat kasih sayang jadi orang-orang yang hatinya bersih penyayang itu frekuensi dari dirinya itu katanya hasil penelitiannya di atas 200 hertz ada yang 500, ada yang sampai 700, yang paling top 1000. Karena apa? Karena kasih sayang yang melimpah. Empati, peduli kepada orang lain, ingin orang lain bahagia, senang membahagiakan orang. Bukankah itu Rasulullah SAW seperti itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya 107 Rasulullah sangat penyayang lil alamin, bukan hanya mukminin, bukan muslimin, tapi ke seisi alam. Nah, pst, makanya yang cepat marah, gampang tersinggung, emosian, ya, dengki, dendam, dendam kesumat, <laughs> atas sel-selnya tewel, Juga yang senang musik-musik keras, Dangdung, udah remuk tuh selnya. Kebayang selnya tuh penyok, gepengnya. Kalau kita senang dengar ayat-ayat Allah, itu sel-sel tubuh kita tuh menjadi sangat kuat. Sedangkan radikal bebas dan sebagainya itu ya virus, ah itu juga ciptaan Allah. Sunatullahnya sel-sel tubuh kita menjadi baik. Nah, ayolah jadi orang baik kalau mau sehat, betul? Udah baik terus sakit terserah Allah, ya siapa tahu mau dilipat gandakan kemuliaannya. Itu ah orang soleh kok sakit gak apa-apa itu urusan Allah, ya. Urusan kita adalah satu hati kita harus berusaha kolbun salim. Sing penyayang, sing pemaaf. Aduh enak hadirin. Dah wajah orang yang penyayang mah enak wajahnya juga. Aura orang yang hatinya baik itu membuat sekitarnya tuh nyaman. Nah, saya senyum, senyum semuanya. <laughs> Berefek. Coba saya kadang mau apa lu. Ya. Stres hadirin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hatinya baik. <laughs> Inilah keunggulan saya tuh ya. Kalau Ustadz Adi Hidayat kan langsung ditulis kalau saya, eh mana ya. <laughs> Simpenan saya tidak ada, gugup saya diri bisa sakit saya. dan eh, Saya apal awalnya aja ya tenang yang depresi-depresi itu hatinya yang remek-remek tuh gampang sakit makanya yang sakit-sakit mah itu biasanya karena pikiran benar tegang nah, makanya obatnya adalah zikrullah ta'ala gimana sikap Rasulullah SAW pedal Yes, surat surat surat At-Taubah ayat 128. At-Taubah 128, maaf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri berat terasa olehnya penderitaan yang ia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Begitulah Rasulullah tuh empati. Lihat orang menderita tuh kerasa di sini. Dan sangat menginginkan lihat orang lain itu beriman dan selamat. Jadi inginnya tuh orang tuh jadi baik dan sangat pemaaf, penyayang bagi yang lain. Ladang amal diumumkan kepada mobil CRV. Ah, gak ada Honda kayak gini. Honda CRV, CRV. CRV. Ya, tidak semua santri punya Honda hadirin yang Honda <laughs> Honda CRV 1425IC tolong diganti warnanya. <laughs> Dipindahkan ah dipindahkan karena ada mobil yang akan keluar. Saya nggak tega disebut karena menghalangi. Jadi silakan dipindahkan supaya mobil yang lain bisa keluar. Jangan ragu-ragu hadirin dan tidak usah malu. Ya, silakan pindahkan mobil CRV 1425 IC. Masalah terbesarnya kita tengah apal nomor mobilnya. Dan silakan kalau tidak dipindahkan akan disedekahkan. Oh. Astagfirullahaladzim. Sampai di mana tadi kita teh? Hati ya. Maka hati yang banyak berzikir, yang banyak membaca Quran, hati yang banyak mendoakan orang lain, hati yang penyayang, cenderung antibodinya menjadi luar biasa. Allah memberi hadiah daya tahan tubuh yang lebih baik hati-hati kepada yang emosional mudah tersinggung, mudah sakit hati yang awet dalam kedendaman yang dengki dengki itu SMS susah lihat orang senang, senang lihat orang susah yang sombong, petantang, petenteng orang sombong pasti capek karena dia selalu menuntut orang lain menghormati dirinya Orang ujub juga gampang sakit karena dia sangat e, ingin diakui ya kehebatannya, keagungannya, kebesarannya, jasa-jasanya. Pokoknya orang yang berpenyakit hati siap-siap saja tubuhnya menjadi rentan penyakitan. Eh salah sendiri. Kenapa pakai penyakitan hatinya? Yang kedua, makanya ibadahnya yang bagus ya orang yang tahajudnya bagus itu daya tahan tubuhnya akan jauh lebih kuat orang yang ahli saum juga jauh-jauh para peneliti kan membuktikan autofagi itu ya bahwa kalau kita saum maka si e, sel-sel itu akan memakan katanya sampah-sampah sel yang lain jadi si sel-sel yang penyakit yang sampah-sampah sel-sel mati itu entah gimana ada sebuah mekanisme dijadikan sumber energi. Ayo, banyak zikir daripada stres tuh kebanyakan mikir kurang zikir. Jadi gimana dong? Jangan mikir? Enggak, harus mikir. Tapi tiap mikir jadi zikir. Yang namanya stres tuh pasti kurang zikirnya, banyak mikirnya. Apa yang bisa diselesaikan kalau Allah nggak nolong? Benar? Dua, mau oh, sehat nggak nih? Saya mau nih, saya ceramah ini bukan karena saya sudah sehat. Tapi saya mau. Yang kedua, disiplin. Jaga makanan. Ya, udahlah udah yang paling pas mah. Cara makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhenti makan sebelum kenyang. Dan mulai makan kalau sudah lapar. Banyak saum. Kita makan bukan untuk memanjakan mata hati-hati aduh nih atau ya, menunggu kami Thailand, nah langsung dicocolin ke mata ya supaya dia tahu rasanya kan mau oh, serius sendiri itu warna-warni itu bikin menggoda coba lihat ya buah-buahan yang suka diiris di pinggir jalan aduh nih koneng ngacai Padahal belum tentu itu menyehatkan buat kita kuningnya juga belum tentu oleh pewarna yang baik jangan-jangan pewarna tekstil hati-hati kita tidak ngasih makan mata langsung kan merem kekerasan ya ada juga yang ngasih makan hidung Allah ya Pancing <laughs> cocolin tuh ke hidung hidung pipiluan Ya kan? Saya lagi ceramah di sini, ada nasi goreng. Bukan hidung yang makan tuh hadirin kalau dia ngebibita terus cocolin ke sini biar tahu rasa. Jangan hadirin ya. Ada juga yang demi lidah makan. Lidah segimana panjangnya? Hah? Oh. Stik yang 250 ribu Stik Apa disebutnya <laughs> stik ya kebayang pemukul golep ah. Stik <laughs> ya As terserah saudara lah Makanan yang mahal segini nih Oh Lewat satu ini Udah gak ada rasanya Mau kita korbankan Kesehatan tubuh kita hanya ngebelain lidah yang cuma segini dan nggak bisa kelamaan dan nggak kelamaan juga nggak enak. Ya? Makan itu untuk penguat ibadah. Sama bekerja itu untuk nunggu waktu sholat. Belajar itu untuk nunggu waktu sholat. Ngurus keluarga itu untuk nunggu waktu sholat. Semua aktivitas kita itu pengisi waktu untuk nunggu kita sholat. Makan juga adalah penguat kita ibadah. Dan makan itu persepsi hadirin. Coba tutup matanya, liatin mie. Hal. Tutup mata, makan mie. Um, disikin. Nah, di sela-sela mie itu dikasih cacing. Nah, dia nggak lihat, nggak megang, tapi persepsi. Benar? Main persepsi kalau orang sudah setua saya gini pakai persepsi. Aduh emping. <laughs> Langsung lihat yang jempolnya samurat gitu. <laughs> Jeroan <laughs> langsung kolesterol. Harus dipersepsi. Kalau semuanya dipikir enak, kita tidak akan selamat karena kita sudah diperbudak nafsu. Makan tuh yang penting halalan toyiban sesuai struktur gigi gigi kita kan bukan taring semua udah kurangi dagingnya hadirin kenapa mahal ya kita banyak gerahamnya pakai rumput-rumputan alhamdulillah jangan sampai diperbudak oleh selera makan sampai kita menzolimi tubuh kita sendiri sepakat Undangan-undangan itu tidak harus datang kalau nggak diundang, ya. Enak tapi tidak halal hadirin. <laughs> Juga jangan suka bawa anak-anak dan keturunan semua ke undangan. Seperti saya kan anak sebelas, keluarga dua, yang diundang ya sudah. Tidak usah sebondoroyo, cucu, delapan bangkrut, orang lain nggak ridho, ya bisa nggak halal. Rokok, kalau perokok diganti itu rokoknya dipakai sedekah beda urusannya, benar? Itu rokok tuh Indonesia itu ranking terbesar tertinggi di dunia perokok. Dua di antara tiga lelaki itu merokok katanya. Eh, gitu bukannya. Pokoknya kita sampai 90 juta lelaki ngerokok, rokok tuh luar biasa. Saya senang di sini tidak ada yang merokok. Sudah waktunya berhenti ya. Jangan meremehkan yang merokok hadirin. Karena yang merokok juga pengen berhenti. Tetapi sudah sudah kadung etik ya. Jadi si otaknya ini yang memaksa terus dia merokok. Dia sendiri pasti punya kesadaran malu merokok tuh. Ya enggak? Karena seperti yang kurang kerjaan kan. Sedot, tiup sedot tiup itu nyiksa tuh hadirin dan wajah kuroko kan nggak ada yang bahagia saya belum menemukan pernah coba nanti ya adakan lomba memotret perokok ya saya husnudonnya perokok itu juga tidak mau hati kecilnya ya karena dia menghabiskan biaya besar untuk keluarganya, untuk anaknya. Dia pasti ingin. Saya melihat yang merokok tuh seperti yang kejebur ke dalam kubangan lumpur lagi berusaha keluar tapi tidak mudah. Nah, kita harus nolong. Setuju? Daripada menghina lebih baik mendoakan nyembunyiin rokoknya atau dibalur pakai balsem rokoknya ada ayo ah disiplin makan ya kurangi gula-gulaan kurangi itu karena ternyata banyak sekali kita akhirnya menjadi uh, diabetes di negara-negara barat diabetes sudah berkurang beberapa karena pola makannya dikurangi saya dengar di Malaysia juga gula di, tidak dikonsumsi berlebihan. Ah, kita mau segala digaras. Ayo rekan-rekan mulai disiplin, ya. Siap nih. Lihat kambing tidak ada yang asam urat, ya. <laughs> disiplin, ya. Ukur lingkaran perut. Kalau sudah agak kebesaran disiplin. Serius ini hadirin, ya. Kalau mau niru Rasulullah, jangan cukup hanya sunnah ibadahnya saja, tapi pola makannya. Banyak saum, Senin Kemis, saum Daud. Insyaallah Allah Allah memberikan kesehatan. Mau sehat tidak ini teh? Ya. Jangan bikin emosi, kalau saya emosi saya sakit <laughs> nanti ya. Tiga, ini yang sederhananya ya Tadi pola pikir, pola hati, pola makan, terus pola hidup. Ayo diseimbangkan. Olahraga, Shh, Rasulullah, olahraga. Ada lima olahraga Rasul. Satu, jalan kaki. Rasulullah keliling, pergi pulang masjid berbeda jalurnya. Rasulullah SAW pegulat, bela diri. Tuh karena tuh pegulat terbaik di Mekah kalah oleh Rasulullah termasuk anaknya juga kalah jadi kita punya kemampuan bela diri yang baik bagus tiga berkuda berkuda tuh menyehatkan tuh kita sudah punya kuda 30 di sana ayo tuh berkuda termurah di dunia lah di Eko Pesantren tuh ya 150 ribu tuh berkuda memanah makan bayangkan apa enggak emosi itu kudanya hadirin? Empat jam hadirin. Satu satu jam pertama menatap kuda ya. <laughs> eh serius. Ya alhamdulillah sesudah AA belajar berkuda lagi gitu ya. Rasanya lebih segar ya karena kuda itu kan bergerak semuanya, betul? Tidak mungkin kudanya lari kita nggak bergerak pasti ikutkan semua dari ujung kaki sampai uh, Ustaz Abu Jibril usianya 60 tahun lebih waktu berkuda di Pekanbaru 20 km kuat berkuda wih capek hadirin ajelok-ajelokan 2 jam kayak gini coba saudara 2 jam ajelok-ajelokan sini uh, <laughs> itu boro-boro perang pak saya satu jam berkuda juga ngegalok itu cuma perang nah itu hadirin Ketika Ustaz, saya tua, ada yang lebih tua Ustaz Abu Jibril. Ustaz, kita mah 10 km aja. Ih, gak boleh, ah, sempurnakan. Naik lagi tuh. Kenapa fisik beliau kuat? Seminggu empat kali beliau berenang satu kilometer sekali berenang. uh, kita mah yang ngebayangin semua kan, udah bayangin lah. cian, cian lapuh takut jatuh berenang takut tenggelam terus we ayo jalan bela diri berkuda berenang memanah minimal itu kalau sepak bola bagaimana ya variasi lah tapi dari saya sepak bola juga ada yang berani ngalangin hadirinnya takut kualat ini Kalau futsal sama santri pasti ngegolin terus dah. Mangga kita ah, ceramai. Ah, gitu, ah. maaf hadirin, maaf ya, maaf. Ayo olahraga. Minimal jalan kaki diperbanyak ke kampus. Kalau perlu turunnya di mana jalan. Penelitian menunjukkan anak-anak yang jalan 20 menit, 30 menit sebelum belajar itu sirkulasi darah di otaknya lebih bagus, oksigennya lebih bagus. Ayo ah Rekan-rekan biasakan jalan ya. Itu lebih menyehatkan. Ini masih muda-muda begini. Terakhir, oh pola tidur juga. Rasulullah itu menganjurkan lebih cepat tidur dan lebih cepat bangun. Jadi jangan dibiasakan tidur terlalu larut malam, sangat tidak baik. Walaupun niatnya belajar tapi kurang baik, mendingan tidur nanti pagi bangun belajar. Jangan tidur larut malam. Jam sembilan setengah sepuluh harusnya udah tidur. Ya, ada isya, beres-beres tidur. Nanti bangun lebih awal untuk kiamulail Nanti siang pakai tidur siang setengah jam. Insya Allah nanti akan lebih dekat dengan pola hidup yang baik. Dan yang terakhir, eh, selanjutnya keberapa? Keempat, suplemen. Kalau sudah tua kayak kami-kami ini, saya <laughs> nyari yang tua saya nggak ketemu. <laughs> Lumayan satu Pak. Alhamdulillah. Berapa umur Pak? 60? Tanggal 16, 60 tahun? Wah wow, udah 3 tahun lagi ya. 63. <laughs> Hadirin. Uh, madu. Madu teh udah enak. Murah. Benar? Suplemen-suplemen yang lain. Setengah juta. 400 ribu. Madu sebotol seratus ribu tapi kita kurang yakin bahwa ini tuh bagian daripada janji Allah yang menyembuhkan tuh Allah yang menguatkan tuh Allah bukan madunya husnuzon kita kepada janji Allah itu yang menolong kita kita suka lebih yakin kepada obat-obatan yang lain habbatus sauda habat eh murah kita dimana mana-mana habat benar tapi karena murah jadi kurang yakin. Padahal di sanalah husnuzonnya. Zaitun, minyak zaitun, itu juga bagus hadirin. Semua yang ada di Quran dicontohkan Rasulullah itu mesti bukan kebetulan. Sebelum yang lain-lain, utamakan dulu yang disunahkan Nabi. Halo? Setuju kan? Itu kan ada MK Afiat di sana silaturahim ya sambil menyelam minum air ya hadirin sekalian tapi yang paling penting adalah doa karena Allah lah yang menyembuhkan kita menguatkan Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi syam'i Allahumma afini fi bashari Allahumma afini fi badani fi qalbi masya Allah minta ke Allah kalau Allah bukan sehat kita akan sehat kalau kita dibuat sakit kita akan sakit nah hadirin sekalian jangan melihat ada selain Allah yang bisa menyembuhkan makanya kalau berobat jangan pakai sarana-sarana yang tidak halal ya jangan cari yang tidak halal jangan cari yang bisa merusak akidah kedukun dan sebagainya jangan sampai nambah dosa selamat menikmati berikhtiar meminta kepada Allah agar hidup sehat mudah-mudahan dengan berikhtiar sehat Allah memberikan kesehatan sehingga lebih banyak yang bisa kita lakukan Hormati, sayangi, bantu, jenguk orang yang sakit, doakan. Jangan remehkan penderitaan orang dan itu Allah melihat hati kita. Setiap kali kita menolong orang yang sakit, itu menjadi investasi Allah akan menolong kita, ya. Dan kalaupun kita ditakdirkan sakit, ridho. Karena tubuh ini milik Allah dan Allah berbuat pasti yang terbaik tidak boleh ada kekecewaan berbaik sangkalah karena pasti dalam setiap perbuatan Allah banyak hikmahnya demikian sahabat-sahabatku yang baik terima kasih yang menyimak lewat Facebook Alhamdulillah sehari sekarang bertambah 10 sekitar 10 ribu likers baru um, saran AA kepada yang mengikuti lewat medsos jangan lupa like dan share ya like and share aktiflah saudara dapat pahala kalau orang lain jadi dapat ilmu hanya dengan memijit share aktif hadirin jangan hanya melihat kalau toh ini dirasa baik sebarkan ya tapi simak dulu supaya kita yakin yang kita sebarkan adalah kebaikan aktif kunci kita dua membuktikan menjadi bukti indahnya Islam dan mensosialisasikan menyebarkan indahnya Islam selamat menikmati hidup lebih sehat dari waktu ke waktu berhenti merokok berhenti mengkonsumsi apapun yang tidak ada manfaatnya pastikan yang masuk ke dalam tubuh kita bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik Jangan diperbudak nafsu, jangan diperbudak oleh sesuatu yang akan merusak kesehatan kita. Terima kasih sahabat yang baik. Maaf ya ceramahnya seperti itu, mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita akhiri dengan membaca Al-Quran dan berwakaf serta bermunajat. Mari kita baca Fatihah sama-sama ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan kita bersedekah. Tafadhal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.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 إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Hadirin Mari sejenak kita menundukkan hati kita. Allah merahasiakan kapan kita akan mati. Tapi pasti kita mati. Tidak ada jaminan kita hidup masih berpuluh tahun lagi. Tidak ada jaminan besok kita masih hidup. Andai malam ini malam terakhir dalam hidup kita apa yang bisa kita bawa untuk pulang Sholat isya tadi tidak akan pernah terulangi lagi seumur-umur Mungkin itulah sholat terakhir kita Dan kita tahu sholat kita seperti apa Astagfirullah Andai malam ini malam terakhir dalam hidup kita Amal mana yang bisa kita jadikan bekal untuk teman di kubur kita? Aneh besok nisan sudah dipasang di atas liang lahat kita. Sholat tidak pernah kusuk, Quran jarang dibaca. Yang lain-lain dibaca siang dan malam. Mana amal kita hadirin? Kita baca Quran tidak pakai hati. akan sering dipamerkan hanya untuk dilihat orang. Sedekah hanya sisa uang bandingkan dengan uang untuk nafsu kita. Mana amal kita? Kita beramal jarang ikhlas. Hampir setiap kebaikan yang kita lakukan agar dipuji orang, agar dilihat orang. Mana yang karena Allah? Beramal sedikit, ingin nampak besar dalam pandangan orang. Sedangkan dosa, jina mata tidak pernah berhenti. Setiap ada kesempatan, mata ini berjina. pikiran kita kotor hati kita busuk jarang ingat kepada Allah nikmat tidak disyukuri diberi ujian sedikit tidak sabar diberi takdir tidak ridho berburuk sangka terus kepada Allah astagfirullah siapa teman di kubur kita hadirin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad suami Ya Ya Allah Wahai yang maha tahu siapa diri kami yang sesungguhnya Tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Rob, Engkau tahu kebusukan kami yang sebenarnya. Kau tahu kami jarang sekali mengingatmu. Kau pun tahu hidup kami bergelimang dosa yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Kami sering menampakkan kesolehan di depan orang, tapi kau tahu apa yang kami lakukan di kala sendiri. Ya Allah, ampuni kami ya Karim. Wahai yang maha pengampun Ampuni kami Ampuni semua kebusukan Ampuni semua kemunafikan kami ya Allah Astagfirullah Ampuni kemusrikan-kemusrikan kami ya Kau tahu di hati kami melekat selain kau. Ampuni ya Allah Kefasikan kami Betapa banyak ilmu yang engkau beri Betapa sedikit yang kami amal Ya Allah Ampuni Semua kezaliman kami kepada orang tua Kepada para ulama Guru-guru kami Ampuni kezaliman kami kepada saudara kami yang duafa. Ampuni kezaliman kami kepada keluarga ya Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuh Taubatan qoblal mau warahmatan rahmatan indal maut Wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alaina fi zakaratil maut Allahumma inna nas'aluka husna al-fatima wa na'udzu bika min su'il fatima wa na'udzu bika min azab al-qabr wa na'udzu bika min fitnatin nar doa yang maha menatap jadikan saat ini saat engkau ijabah doa-doa kami Betapapun kami hanya makhluk busuk berlumur dosa. Tapi engkau maha mendengar, maha pengampun. Takubal minna ya karim. Innaka antas samilam. Amin. Doalah hadirin jika ingin doa. Amin ya Allah. Allah maha dekat, maha mendengar. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doalah hadirin. Amin ya Allah. Amin. Kabulkan doa yang maha mendengar. Ya Allah, kuatkan iman yang masih goyang, yang masih lemah, yang rapuh. Ya Allah, berikan kesembuhan yang sedang sakit, ya Syafi. Wa anta syafi la syifaan illa syifa'u. Syifaan la yudhatiru saqam. Ya Allah, berikan kecukupan yang sedang kekurangan rezeki lepaskan dari lilitan hutang cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah berikan pendamping terbaik ya Allah Rabbana lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imam jodoh ya terbaik pilihanmu yang menguatkan iman kamu rumah tangga sakinah keturunan yang soleh Lindungi keturunan kami dari apapun yang kau lakukan ya Allah. Ya Allah kuatkan keturunan kami di jalanmu. Istiqomahkan. Jaga keturunan kami dari apapun yang kau murkai. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami, para ulama, para dai, yang menjadi jalan kami mengenalmu. Ya Rob, berikan kami pemimpin yang kau ridhoi, lindungi dari pemimpin yang kau murkai.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 Amin. Alhamdulillah hadirin Terima kasih ah, Mohon maaf dengan segala keterbatasan yang ada Doa akhir majlis Subhanakallahumma bihamdi. Ashadu alla ilaha ila anta Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh